Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Al-wahid al-ahad al-fardis samad Al-Ladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad Wa salatu wassalamu ala man ismuhu Fisamai ahmad Wa fil ardi ismuhu muhammad Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan Kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaah khusus dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, rutin setiap Senin malam setiap Senin malam Selasa kita terbiasa mengikuti kajian kitab Al-Hikam Ibn Athaillah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin amin ya rabbal alamin. Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udzkuru salata ala nabi Muhammad.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 وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا آه، إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله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 ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك أعنا على ذكرك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت yang kami cintai kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita malam ini di majlis hikamnya Ibn Atta'il As-Sakandari Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Seperti biasa sebelum baca hikmahnya Ibn Atta'illah, kita hadirkan satu hadis Nabi SAW yang dari kita ambil dari kitab Muhtasar Ibn Abi Jamroh. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-260 yaitu an Abi Musa radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anin Nabi, beliau menukil dari baginda Nabi. Beliau mendapatkan ilmu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur perumpamaan orang yang sering berzikir. Zikir bukan sekedar zikir, selalu berzikir orang yang selalu berzikir perumpamaannya walladzi la yadhkur dan yang tidak pernah berzikir itu mathalul hayyi wal mayyiti seperti perumpamaannya orang yang mati dan yang hidup amat jauh orang hidup pertama dia tidak menyak, tidak menakutkan kalau ada di sebuah kamar ada orang yang masih hidup kita masuk ke kamar tenang tapi kalau seberubah orang mati di dalam kamar berpikir. Kemudian orang meninggal pemandangan yang menyeramkan mengarah kepada busuk kebusukan. Tapi orang yang hidup jar normal. Orang yang hidup bisa memberikan pertolongan dan sebagainya. Orang meninggal tidak. Artinya banyak perbedaan. Ini hanya sekedar perumpamaan sangat jauh. Orang yang rajin berzikir itu dengan orang yang tidak berzikir sangat jauh orang yang rajin berzikir itu hidup hatinya batinnya penuh dengan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara otomatis akan menghiasi dohirnya dengan zikir zikir memang dari batin dari hati seorang hamba akan tapi di saat diucapkan oleh lidah maka ketahilah dia akan menghiasi lidahnya dan zikir di sini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha akan tetapi zikir itu bagaimana seseorang menjadikan langkah-langkahnya selalu ingat kepada Allah. Yang dikatakan qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, berdiri, duduk di saat baring. Itu apa sih? Apakah zikir baca la ilaha atau selawat? Bukan. Yang penting kita bagaimana menjadikan langkah kita selalu dengan Allah. Maka orang yang belajar seperti ini maknanya mana zikir. Belajar seperti ini makna-mana zikir orang yang membaca ilmu maknanya zikir ilmu yang bermanfaat adalah zikir agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita lakukan jika segala sesuatu tersebut menjadikan kita ingat Allah maka itu disebut sebagai zikir solat adalah zikir silaturahmi dianggap sebagai zikir karena sambung kepada Allah Subhanahu wa taala memang ada zikir-zikir yang selama ini biasa kita amalkan zikir habis sholat ratibul hadad, wirdul latif termasuk tadi kita baca al-wirdul fatih itu berzikir dan harus punya seperti itu dan itulah ciri orang beriman ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira hai orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak bukan sekedar zikir kalau zikir sekali selesai belum belum cirinya ahli iman cirinya ahli iman itu adalah membiasakan dirinya untuk zikir ingat Allah ingat Allah dengan lesanya ingat Allah dengan matanya ingat Allah dengan langkah kakinya ingat Allah dengan gerak-geriknya itulah dalam segala gerak-geriknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang munafik juga ingat Allah tapi nggak banyak innal munafikina yukhadi'unallaha wa wa khadi'uhum orang munafik menipu Allah kelihatannya ngaku beriman tapi Allah tahu Allah lebih tahu tentang tipu daya mereka mereka berpura-pura dekat kepada Allah melakukan sholat tapi gak ada khusyuk di dalam hati mereka munafik wa idha qamu ila sholati qamu kusala orang-orang munafik kalau melakukan sholat malas-malasan makanya ramai sholatnya di siang hari kalau malam hari mereka tidak sholat pada zaman Nabi karena malam hari pada zaman Nabi gak ada lampu terang seperti ini jadi kalau malam hari tidak terlihat kalau siang kelihatan makanya sholat rajin mereka kalau melakukan sholat kusala malas-malasan yura'unan nasa pengennya dilihat oleh orang disanjung oleh manusia dan begitulah kerjaannya orang-orang yang munafik itu kalau berbuat itu bukan karena Allah makanya bibit-bibit kemunafikan selalu muncul pada diri kita pengen pamer amal kita tahajud di malam hari pengen cerita di pagi hari sedekah tidak ada orang tahu pengen kita sebarkan banyak bibit-bibit kemunafikan yurau dan nas kalau berbuat baik hanya ingin disanjung oleh manusia nah kemudian ada ciri lagi orang munafik itu adalah apa wala kurunallah illa qalila tidak berzikir tidak mengingat Allah kecuali sesaat sedikit sekali jadi ciri-ciri orang munafik adalah sedikit zikirnya berzikir kepada Allah tapi suka lupanya lebih banyak lupanya nah kita perlu koreksi diri kita sejauh mana kita biasakan selalu ingat dengan Allah kalau kita banyak lupanya ada ciri-ciri kemunafikan di dalam hati diri kita makanya diajarkan bagaimana kita selalu ingat Allah lihat mau kuisi ke toilet ada doanya keluar ada doanya mau tidur ada doanya mau makan ada doanya mau naik mobil ada doanya semua dan kita masuk masjid pun hendaknya kita sholat sunnah tahiyatul masjid sholat zikir azan ada doanya dan seterusnya nah, kalau kita selalu biasakan dengan yang demikian itulah dengan Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita membiasakan dalam gerak-gerik kita selalu kita libatkan maksudnya kita masukkan Allah di dalam aktivitas kita ini kita bawa Allah dalam aktivitas kita gerak-gerik kita sehingga perjalanan kita kemanapun kita pergi langkah-langkah kita selalu dengan Allah maka kita punya nilai zikir yang zikir dalam keadaan berdiri, baring dan duduk ingat Allah dan kalau sudah orang biasa ingat Allah susah baginya untuk melakukan kemaksiatan ada kelapangan di dalam hatinya karena dia dengan Allah yang maha kuasa yang maha kasih pemberi nikmat kepada kita nyaman hatinya Kemudian zikir ada juga zikir yang memang khusus ucapan-ucapan yang kita baca, lafaz-lafaz yang kita baca. Itu zikir juga dan itu lebih khusus lagi memang. Zikir secara umum segala bentuk aktivitas kalau kita bawa kepada Allah itu punya makna zikir. Ibadah-ibadah makna zikir. Cuman ada juga zikir khusus seperti yang kita baca setelah sholat. Jadi mohon kita ini harus punya zikir yang diistiqomai setiap hari bukan hari ini kita baca zikir banyak tak tahunya minggu besok sudah tidak lagi rutin ini sedikit tapi istiqomah. apa yang bisa kita tekuni dari zikir-zikir itu apakah membaca sholat dalam sehari seribu dua ribu atau baca subhanallah ada atau membaca zikir yang selama ini dikumpulkan oleh para ulama seperti Imam Haddad mengumpulkan dalam rotibul haddadnya dalam virtul latifnya atau yang kita kumpulkan dalam fitul fatih ini adalah riwayat-riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW baca yang rutin itu juga termasuk zikir Baca rutin artinya rutin istiqomah kalau seandainya suatu ketika kita punya kesibukan lalu kita tidak bisa membaca kita kodok di hari yang lain atau di waktu yang lain istiqomah dalam hati rikir. kemudian juga biasakanlah kalau kita dalam berjalan itu ingat Allah nggak ada masalah kalau kita mengambil bantuan namanya tasbih ni'mal mudhakir nih sebaik-baik yang bisa mengingatkan kita adalah tasbih orang kalau pakai tasbih biasanya ya sudah ngelantur pikirannya tapi saat ada pakai ingat Allah subhanallah bukan bid'ah ya tasbih adalah mengingatkan kita kalau nanti tasbih ragu-ragu sudahlah pakai aja bunyi dikir pak itu bunyi ya, didikit bunyi jangan lupa dikir boleh sebetulnya itu adalah pengingat saja dengan tasbih pengingat agar kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala di rumah kita latan sadikrullah tulis kalimat-kalimat jangan lupa dikir kepada Allah di dapur di ruang tamu kita di mobil kita latan sadikrullah jangan lupa ingin kepada Allah dikir kepada Allah biasakan dengan yang demikian itu atau kita rutinkan dalam setiap hari pagi solawat siang tahun ini, ini termasuk dikir-dikir dalam bentuk sholat-sholat dahulukan sholat wajib kemudian sunnah qabliyah ba'diyah setelah sunnah qabliyah ba'diyah itu tingkatannya paling tinggi sholat setelah sholat fardu qabliyah ba'diyah sholat rawatib qabliyah ba'diyah duha fitir itu satu pangkat satu pangkat jadi wiritan kita dalam sholat sholat fardu nggak usah dihitung karena sudah kewajiban qabliyah dia. setelah itu jangan sampai anda tinggal kembuha minimal dua rakaat paling banyak 8 rakaat setelah itu anda lakukan witir witir itu dilakukan setelah sholat isya boleh anda lakukan di awal waktu setelah sholat isya atau anda lakukan nanti anda lakukan nanti setelah tidur setelah kita melakukan sholat-sholat yang lainnya boleh witir minimal witirnya orang belit satu rakaat adnal kamal paling sempurna yang paling rendah tujuh eh tiga dua satu atau tiga langsung kalau kita melakukan tiga rakaat nggak pakai tahiyat yang pertama jadi langsung berdiri berdiri tahiyat umumnya adalah dua satu kalau pengen tambah adalah dua dua dua dua sampai sebelas paling banyaknya sebelas dan sebelas itulah kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Nah, kita harus punya wiritan-wiritan semacam itu. Kemudian juga pernah sering kami sampaikan, dalam keadaan apapun jangan ditinggalkan. Termasuk mohon maaf mungkin kita sibuk di atas kendaraan pun. Jadi ambil air wudhu di atas kendaraan, lakukan sholat duha di atas kendaraan. Nabi pun melakukan sholat sunnah ala dabati di atas kendaraannya. Begitu pentingnya rutin istiqomah sampai dalam keadaan di kendaraan Nabi melakukan sholat sunnah kita pun juga hendaknya demikian, jangan sampai gara-gara sudah telanjur naik mobil lau duha hilang. Lakukan sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah, keblat kita adalah arah kendaraan kita adalah keblat kita. Sholat sunnah tidak wajib menghadap ke keblat kalau kita berada di dalam sebuah perjalanan. Cukup duduk, boleh duduk, duduk, rukuk, sujud, pahala. Inilah yang semestinya menjadi kebiasaan kita. Jangan, jangan, jangan uh, jauh kita daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dalam arti diucapkan oleh lidah kita atau ibadah seperti salat atau membaca buku, belajar atau pengajian semacam ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita lanjutkan dengan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai pada hikam Dan hikmah yang ke 41 Kala Ibn Atta'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi daraini amin la anqal la tarhal min kaunin ila kaun ada mukawin ada kaun kaun ini semesta langit bumi dan isinya adalah kaun termasuk kita di dalamnya Al-Mukawwin sang pencipta kaun yang menciptakan semesta adalah Mukawwin ada Mukawwin sang pencipta ada kaun ada semesta la tarhal min kauni ila kaun jangan sampai perjalananmu itu hanya dari makhluk ke makhluk dari makhluk ke makhluk fatakuna kahimari raha bulat seperti himar roha seperti kalau kamu seperti itu hijrahmu itu dari makhluk ke makhluk kamu seperti khimar penggiling gandum kalau di Arab sana jadi penggiling gandum itu ada batu dipasang dirakit dengan sesuatu kemudian ada kayu panjang ada khimarnya jadi muter itu semuanya muter untuk ngiling nah, coba aneh dia muter balik lagi muter balik lagi nggak sampai kemana-mana nggak nggak lepas dari tempat yang ditinggalkannya dia pergi sebentar nyampe lagi ke tempat yang ia tinggalkannya yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu dia berjalan panjang seolah-olah tapi makan alladhi irtahala ilaihi tempat yang dituju adalah juga tempat yang ia tinggalkan balik lagi ke situ walakin akan tapi irhal berjalanlah engkau berlikilah engkau minal akwan dari semesta ilal mukawin kepada sang pencipta wa anna ila rabbika wa anna ila rabbikal muntaha sesungguhnya kepada mulah engkau akan kembali akhir perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala Wandur ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga perhatikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi" barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi kalau orang hijrahnya untuk dunia, yusibuha untuk didapatkannya, atau imratin yang kihuha atau ingin menikahi seorang perempuan Wa hijratu ila ma hajara ilahi maka hijrahnya apa yang ia niatkan tadi. Fafham qaulah alaihi salatu wassalam maka fahamilah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal hadzal amra dan renungilah permasalahan ini in kunta fahmin kalau engkau orang yang punya pemahaman. Kita coba urai dulu perlahan. Ada kaun, ada ada semesta. Jadi ada mukawin, ada khalik. Pertama, mukawin Khalik sang pencipta kaun makhluk hendaknya kita itu dari makhluk kepada mukawin ada tiga model manusia di dalam menjalani hidup ini adalah minal kauni ilal kaun dari makhluk ke makhluk maka dia gagal, nggak sampai tujuan dari makhluk ke makhluk gagal tidak sampai tujuan ada lagi dari mukawen ilal makhluk dari Allah kepada kaun kepada semesta wah ini sengsara juga terjerumus dia yang benar adalah minal kauni ilal mukawwin dari semesta kepada sang pencipta baik kita itu sering sibuk di dalam menjalankan renungan tadabbur kita itu hanya kaun ilal kaun tidak sampai segera sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi ahli iman langsung tutup poin sambung kepada Allah sekarang lihat dalam dunia pemikiran apa saja mungkin proses waktu kita belajar IPA atau biologi saya lupa, lupa itu bagaimana proses hujan itu IPA ya IPA ya di SD itu proses hujan adalah kan begitu lautan yang eh, menguap kemudian setelah itu akan menggumpal menjadi awan setelah itu turun lagi dan itu terus putar materialis kita mikirnya hanya mikir urusan begitu saja lupa saja yang membuat itu semua siapa Allah lain coba waktu kita sekolah begitu nggak mikir Allah di situ ya ini proses ama alami proses atau eh, bi proses alam jadi begitulah jadi dari tak air menguap menggumpal awan turun terus begitu tidak pernah berpikir kalaupun mau berpikir kenapa nggak bisa nguap karena ada terik matahari sampai di situ mulut lagi tapi bagi yang beriman siapa yang menurunkan hujan Allah sama dalam proses kehidupan kita sering lupa Allah lupa Allah hidup hidup cari makan biar sehat sakit masuk rumah sakit berobat biar sehat makan lagi sakit itu dok dalam segala usaha kita sering lupa kepada Allah dulu pernah kita contohkan saja lihat kaun ilal kaun kita waktu anak sakit lihat biasanya kan kita kalau sudah anak sakit itu bukan serta-merta ingat Allah langsung ke dokter kita pengen sampai kita siapa di antara kita waktu anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat lalu minta kepada Allah ya Allah sembuhkan anak saya kita sering kaun ilal kaun hanya mikirkan urusan hukum yang selama ini hukum alam sunnatullah ini yang kita fahami lupa bahasa yang membuat sunnah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang kita kedepankan hanya teori-teori saja tanpa kita libatkan Allah di dalamnya teori bisnis semestinya orang yang paling kaya adalah pakar ekonomi kan begitu tapi itu banyak pakar ekonomi utangnya banyak kan begitu itu dokter ekonomi utangnya banyak nggak kayak kaya tenaga kita nggak pernah belajar ekonomi duitnya banyak itu masya Allah itu hitungannya nggak jelas bahkan nggak pakai manajemen maka dia ngomong kalau saya pakai manajemen tambah nggak jadi duit malahan kebalikannya <laughs> cerita satu orang tradisional sekali cara bisnisnya tapi lihat selama ini lihat kita ini minal kaunilal kaun seolah kayaku adalah karena aku mengambil fakultas ekonomi kayaku aku adalah begini kayaku karena aku punya modal besar kayaku terus lupa bahwasanya di situ ada Allah Subhanahu wa taala maka ini minal kawan ilal kon. maka orang nggak akan sampai kawan kita adalah kawan bukankah kita ingin sampai kepada Allah menuju ridha Allah makanya hendaknya kita hijrah minal kawan ilallah minal kon ilal mukawin maknanya adalah hendaknya segala aktivitas yang kita lakukan dan hendaknya semua yang kita pahami dari proses dalam semesta ini jangan lupa di situ ada Allah Subhanahu wa taala ateis yang tidak percaya adanya Tuhan lihat Jang, mereka tidak percaya akan ada Tuhan semua adalah proses alam ini proses proses proses proses proses proses proses, proses. kehamilan proses banyak orang subur-subur gak punya anak dia gak bisa nerjemah, gak bisa jelaskan itu lihat proses tapi lihat ahli iman langsung Allah nah kita ini biarpun bukan ateis tapi kadang cara berpikir kita pikiran seperti itu seperti gak percaya adanya Tuhan lah itu di saat bin Atta'illah dari kita itu sering pikirannya lah kawan-kawan hanya sebab dohir ini loh yang selalu kita perhatikan lupa di situ ada Allah Subhanahu wa taala maka yang hanya memperhatikan sebab zahir tidak dibarengi dengan kesadaran bahwasanya yang memudahkan yang memberi jalan itu semua adalah Allah dia akan tersesat contoh orang yang mencari kekayaan kalau dia lupa bahasa yang memberikan kekayaan adalah Allah lihat dia seolah-olah kaya karena dirinya sendiri lihat di saat menjadi kaya menjadi orang kikir pelit nggak bisa membayar zakat karena dia tidak percaya tidak dengan Allah dia kaya merasa sehingga kalau ada orang butuhkan kerja kalau ingin kaya kerja dia lupa bahasanya waktu dia bekerja itu sahamnya murni dari Allah otaknya yang kasih Allah tenaganya yang kasih Allah yang kirim orang kepada dia yang bisa membantu urusan usahanya adalah Allah karena kalau ingat Allah lihat mudah di saat kaya raya berderma masjid pesantren orang fakir yatim piatu mudah dibantu tapi di saat Allah tidak dibawa lihat dengan akalnya sendiri aku bisa aku bisa aku bisa masuk wilayah sombong karena tidak punya Tuhan dia lah itulah kaun ilal kaun urusi dari dunia ke dunia lagi tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang diinginkan Ibn Atta'ilah Sakantin adalah minal kauni ilal mukawin bagaimana di saat kita urusan kita dalam urusan dunia kita harus proses ini hukum sunnatullah harus kita tempuh kalau ingin punya anak ya menikah kalau pengen dapat rezeki ya bekerja seperti itu pengen sehat jaga kesehatanmu pengen selamat jalannya di pinggir jangan di tengah lo bilang saya biar saya kalau mau selamat selamat ini tidak benar tapi ingat semuanya adalah harus bergantung kepada Allah ada sebuah cerita orang di pinggir jalan mati kenapa <laughs> rupanya di situ ada mobil rupanya terlalu minggir sepeda motor eh belok sepeda motor ke dia padahal dia di pinggir hati-hati mati ada kisah gak bisa kita mengandalkan maka yang dikhawatirkan Ibn Atta'ilah Sakan tadi adalah keterlenaan kita akan adanya khaliksan pencipta sehingga kita bisa diberi kecerdasan kita lupa karena kecerdasan kita Nabi Musa pernah ditegur kita hadirkan juga pernah di masjid sini kan kisah pada pertemuan yang lalu Nabi Musa bukan Nabi Musa itu lalu lupa Allah bukan dibuat dihadirkan oleh Allah sebagai contoh Nabi Musa suatu ketika pernah sakit pernah sakit kemudian Allah memberikan wahyu kalau kau sakit makan itu daun nanti kamu akan sembuh kemudian Nabi Musa alaihissalam mendekat ke daun tersebut dan diambillah daun lalu dimakan sembuh penyakitnya hari demi hari berganti minggu demi minggu berganti waktu yang lama datang lagi sakit yang pernah dirasakan pada waktu itu Nabi Musa pernah punya pengalaman ngapain? makan makan daun langsung saja daun diambil dimakan nggak sembuh-sembuh lalu kan ya Allah dulu aku makan daun ini sembuh tapi sekarang kok tidak ya dulu kamu makan daun itu karena ingat aku kalau libatkan aku di dalamnya sebab yang sembuh bukan daun yang sembuh adalah aku diingatkan seperti itu kita sering seperti itu mau berobat langsung obat nol nol itu apa namanya obat ah, yang pak obat pusing langsung obat ini sakit langsung obat ini seolah-olah bukan Allah yang menyembuhkan kita sakit ke dokter langsung kita bukan kita mengadu kepada Allah dahulu minta kepada Allah melakukan salat ngambil air wudhu tidak itu makanya kita sering terlena karena apa? kecerdasan yang Allah berikan pada kita kekayaan yang Allah berikan pada kita kelebihan yang Allah berikan pada kita sehingga kita seperti khimar tadi karena kita lupa kepada Allah lihat urusan kita dulu tidak pernah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau sudah orang seperti itu dia tidak akan sampai kepada Allah maka di saat dia berbuat baik pun lihat di saat dia berbuat baik pun bukan karena Allah di saat berbuat baik maka masuk masuk lebih hina lagi ada dari makhluk ke makhluk yang barusan dibahas yang istimewa adalah kita itu menuju kepada Allah minal kaun ilal, ilal, ilal mukawin tapi nanti ada yang lebih serem lagi adalah minal mukawin ilal kaun dari Allah menuju makhluk ini adalah juga berkembangnya keadaan daripada kaun ilal kaun di saat orang tidak biasa dengan Allah di saat orang tidak biasa dengan Allah dalam urusan kebiasaan kita sehari-hari sering kita lupa kepada Allah dan tidak merasa bahwasanya Allah terlibat Allah yang punya peran di situ kemudian pada suatu ketika di saat dia melakukan ibadah kepada Allah pun lihat ini bahaya yang lebih gede lagi ternyata urusan Allah bukan untuk Allah urusan Allah dijadikan urusan dirinya sendiri jadi minal mukawin ilal kaun urusan Allah untuk dirinya contoh dakwah semestinya untuk Allah lihat untuk kepentingan agar disanjung manusia bahkan mungkin untuk mengeruk harta Imam Muzali mengisyaratkan ilmu agama didapat dijual untuk mendapatkan pangkat jadi kodi kata Imam Ghazali sehingga dengan kodi tersebut dia makom kodok dia bisa mengambil duit negara lebih banyak lagi ilmu Allah Al-Quran hadis Nabi ilmu agama dakwah gelar ustadz ternyata itu semuanya bukan untuk kepada Allah padahal dari Allah urusan Allah digunakan untuk kepentingan dunianya ini adalah kehancuran yang sesungguhnya tapi ini semua berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari orang yang belum biasa menuju kepada Allah. Minal kauni ilal kaun, nanti lebih parah lagi minal mukawwidi ilal kaun. Dari makhluk kepada makhluk, yaitu tadi urusan kita dengan manusia tidak pernah kita merasa Allah punya peran di situ. Biar mungkin dari kelalaian kita, keterlenaan kita, sehingga kita jarang mengingat Allah, kemudian itu akan berkembang di saat dia urusan dengan Allah pun akhirnya menggunakan Allah atau urusan agama kendaraan untuk mendapatkan urusan dunia menjual agamanya maka kalau menjadi ulama ulama so semoga Allah menjadi, menjauhkan kita daripada kehinaan-kehinaan semacam itu sehingga kalau berbuat baik bukan karena Allah lihat sedekah urusan Allah bukan urusan kebiasaan sedekah Masya Allah nyumbang ratusan juta tapi apa yang dicari di balik itu semuanya sanjungan Allah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia bahkan ada yang menjual agama merusak pada akhirnya nah ini ini terjerumus kehinaan ini berangkat dari apa? orang belum biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak pernah merasa Allah terlibat dalam hidupnya apapun yang terjadi kepada kita hendaknya kita sadari Allah lah yang punya peran dan Allah yang memperlakukan kita seperti itu apapun sakit siapa yang ngasih sakit Allah kalau yang ngasih sakit Allah kita sadar bahwasanya Allah tidak akan berikan sakit kepada seorang hamba kecuali Allah akan mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya atau akan memberikan tabungan pahala besar nanti di akhirat dengan begitu akan mudah dia tapi di saat lupa kepada Allah bagaimana yuk dia akan marah dengan keadaan tersebut ya dengan kefakirannya pun dia akan marah dengan kefakiran sudah fakir tersiksa lagi hatinya baik hadis Nabi disebutkan faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih." barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya lah ini kalau memang dalam semua aktivitas kita kita arahkan kepada mukawin aktivitas di dunia hijrah adalah dari dunia urusan dunia kemudian kita menuju kepada Allah faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya apapun yang kita lakukan jika kita memang menuju kepada Allah akhirnya sadar kita mau ngapain sih biarpun hijrah ini urusan dunia ini babul hijrah urusan dunia yang kita lakukan tapi kalau kita menuju kepada Allah maka urusan dunia ini akan menghantarkan kita sampai kepada Allah bekerja keras dari pagi hingga sore untuk mendapatkan rizki tapi ternyata niatnya jelas aku ingin mendapatkan rezeki untuk memberi nafkah anak istriku agar mereka bisa bisa beribadah dengan baik agar aku bisa beribadah dengan baik aku mengumpulkan rezeki lihat agar aku bisa membantu si fakir dan miskin agar aku bisa membantu masjid agar aku bisa membantu pondok pesantren lihat urusannya dunia dia dan memang dia bakat menjadi dunia maka menjadi dia orang kaya dan berderma maka dia sebetulnya biarpun urusannya dunia sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala maka kami selalu ingatkan tolong dalam segala aktivitas bawa Allah di dalam awal langkah kita an niat karena hadis faman kana hijratu ilallah rasulihi adalah hadis yang sangat masyhur permulaan hadis innamal a'malu bin segala amal kita tergantung niatnya jadi gini anda di sebuah perusahaan anda bekerja sebelum anda memulai kerja, andanya anda merenung hadirkan Allah di dalamnya libatkan Allah maksudnya libatkan dalam kesadaran kalau Allah selalu karena Allah yang punya peran kok Allah yang memberitahukan ini semuanya tapi hati kita yang tahu sadar bahasanya Allah yang punya peran di dalam semua keaktivitas kita jadi begini kalau anda membuat, membuat perusahaan langsung saja libatkan Allah di dalamnya gini kalau aku nanti hasil kalau dalam hitungan hitungan matematik hitungan dia punya perhitungan kalau mau bekerja proyek apapun hasilnya di akhirnya nanti saya dapat hasil satu miliar jangan ragu dari satu miliar itu untuk Allah adalah sebegini untuk Allah adalah sebegini lihat ini adalah satu usaha yang tidak pernah akan rugi selamanya dia sudah mendaftarkan didaftarkan urusan Allah di dalamnya maka ketahilah lihat langkah-langkahnya sepanjang dia menjalankan usaha sebetulnya itu adalah langkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu yang kedua karena tahu tujuannya adalah untuk Allah maka dia akan terkontrol dalam langkah-langkahnya sehingga susah melakukan keharuman waspada nah kemudian di saat dia berhasil maka dia sudah pernah punya janji maka akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di saat itu keusaha kau runtuh dia sudah punya niat yang dilihat oleh Allah dan mendapatkan pahala maka itu tidak akan rugi itu bukan urusan usaha gede anda mau bekerja ya Allah aku kerja mulai pagi hingga sore sebulan sekali dapat gaji aku niatkan ya Allah di akhir bulan nanti gajianku ya Allah aku potong 50 ribu ya Allah untuk masukkan Allah di dalam daftar kerja kita nah inilah akan menjadikan nah ini hijrah kita kepada Allah biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia bawa Allah di dalam usaha kita tapi begitu faman ada hijratu ila Wa man kana hijratu ila dunya yusibu wa yang yankihuha. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia, kerja untuk apa? Cari dunia. Itu saja. Tujuannya apa? Ya biar kaya. Itu tak? Iya, ya sudah. hijrah itu ila maha hajara ilahi. Maka dia akan mendapatkan dunia saja. Pergi jauh, ngapain kamu? Ingin nikah. Dengan siapa? Perempuan. Itu tak, nggak ada niat yang lain. Ya pengen nikah. Ya dapat istri saja tapi kalau orang melakukan itu semua dibarengi dengan niat ini hubungannya dengan niat dan niat itu adalah merasakan menghadirkan kesadaran kalau Allah punya peran besar di dalam ini bahkan yang memberlakukan itu semua adalah Allah mau menikah lihat urusannya perempuan mau menikah urusannya perempuan dan urusannya adalah syahwat bertemunya lagi dengan perempuan akan tapi ingat ini adalah ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan untuk punya keturunan yang baik untuk melampaikan syafat dengan cara yang halal untuk menjadi teman beribadah untuk menjadi teman berbakti terus sebanyak niat yang kita hadirkan kita mendapatkan pahala itu tapi kalau hanya ngapain nikah? nikah tak, dapat itu saja dapat perempuan makanya mengingatkan diri kita agar kita menuju kepada Allah itu loh meninggalkan kaun jadi kelihatannya dunia agar tidak hanya urusan dunia bagaimana punya arti ukhrawi anda boleh menjalankan aktivitas dunia sebesar apapun memang kalau perlu menjadi orang terkaya karena memang bakat anda di situ tapi anda orang terkaya yang tujuannya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi kaya yang dermawan maka dikatakan Nabi sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangannya orang baik harta baik di tangannya orang baik kaya dermawan bisa menyelesaikan urusan pesantren urusan media dakwah urusan ini bahkan termasuk yang ngiri yang diperkenankan yang ngiri semacam itu dua model ngiri yang boleh riptoh namanya siapakah orang ngiri boleh ada dua hal yang pertama adalah di saat anda melihat orang alim, soleh, ahli ibadah dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya kemudian anda menginginkan seperti dia dan jika keinginan anda benar maka asalkan keinginan anda ini benar tulus bukan menginginkan kehancurannya dia saya pengen kayak dia ya Allah pengen kayak dia ya Allah pengen kayak dia padahal kita sudah tua belajar pun nggak akan bisa tapi kita punya kerenduan seperti itu maka kita akan dapatkan pahala kita boleh ngiri ngiri nginginkan maksudnya menginginkan seperti apa yang terjadi kepada orang alim tersebut yang kedua yang boleh apa jika kita melihat orang kaya dermawan dia selalu berbuat baik dengan kekayaannya dia bekerja bersih tidak ada masuk wilayah haram kemudian dia dermawannya Masya Allah tidak ada satu pos tidak ada satu tempat untuk berbuat baik kecuali dia punya andil di dalamnya ada hamba-hamba semacam itu ada pembangunan masjid di sana dia ngikut ada pondok dia ngikut ada ini ngikut acip kok semua ngikut berapa banyak hartanya berapa banyak dia punya harta tapi ikut semua nah itulah kadang harta tidak banyak tapi Allah berkahi di dalam hidupnya nah inilah model manusia eh, yang yang diberi oleh Allah kekayaan Allah berikan kepadanya harta digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang kaya boleh menjadi orang kaya kita menginginkan seperti orang tersebut maka yang disebutkan adalah dua hal yang kita boleh mengiri mengiri yang jelek adalah menginginkan seperti yang dimiliki seseorang dan menginginkan kehancurannya itu jelek tapi kalau kita melihat orang kaya dermawan dia lalu berbuat baik kok kita menginginkannya kita boleh dan di saat kita menginginkan merindukan seperti dia maka kita bisa mendapatkan pahala sama seperti dia berbeda kalau wah enaknya pakai mobil Masya Allah saya harus kerja pengen naik mobil hanya dapat itu saja dan bisa saja menjadi sebab kehinaan lalu mencari mobil dengan cara yang haram targetnya pengen segera dapat mobil pertama si kredit tapi setannya yang nyuruh kredit habis kredit kan bayar juga antara kredit dengan gajinya pas-pasan makannya bagaimana mobilnya kredit, rumahnya kredit, semuanya kredit contoh ini karena dunia yang dicari bukan Allah mobilnya kredit, rumahnya kredit, gajinya 5 juta pas mobil sama rumahnya 2 juta, 2 juta, 5 juta makannya naik gimana? memang urusan kreditnya pas untuk rumah ada, untuk mobil ada tapi setan telah nunggu di sana ya sudahlah, kredit pas gajimu cukup kok oh iya setan cukup, iya cukup, beli apa? akhirnya ngambil setelah itu apa takian anak butuh pusing pusing pusing pusing pusing pusing ngambil yang haram korupsi segala macam nah ini setelahnya itu saya tanya tapi kalau ingat kepada Allah waspada nggak bisa saya menuju kepada Allah usaha yang aku lakukan adalah usaha untuk Allah maka ingat kalimat sederhana sebaik apapun tujuan kita yakni kepada Allah jika kita tempuh dengan cara yang tidak baik maka tidak akan sampai kepada tujuan. Sebaik apapun tujuan niatnya. Baik tujuannya tapi caranya tidak benar maka tidak akan sampai kepada tujuan. Siapa yang mengatakan bangun masjid jelek? Enggak ada. Semua orang mengatakan bangun masjid adalah bagus untuk ibadah, untuk solat, untuk itikaf, tapi kalau caranya gerakan hei kisuk rombongan ini cepat ya nyompet di mana atau nyuri di mana biar masjidnya cepat jadi untuk Ramadan nanti lah bukan masjid pakai menyolong yang perempuan melacur sana yang laki-laki maling nanti duitnya digumpulin untuk bangun masjid boleh ya nggak bener dong tujuannya baik tapi ternyata caranya adalah tidak baik makanya ada hubungannya tadi kalau memang tujuanmu kepadamu kawin Allah maka di dalam engkau meniti di dalam urusan duniamu itu tentu akan terjaga agar bersih hingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya hijrah minal kauni ilal mukawin dari makhluk kepada Allah dari makhluk adalah kerjaanmu, usahamu, aktivitasmu, kegiatanmu adalah makhluk semuanya itu bagaimana kita arahkan kepada Allah selagi kita arahkan kepada Allah bersihkan usahamu bersihkan langkahmu bersihkan pekerjaanmu agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah kita bersihkan niatnya pun untuk Allah ada dua berarti innamal amal niat tujuanmu adalah harus Allah maka tadi kami sampaikan sebelum anda menjalankan aktivitas libatkan Allah maksudnya sadarlah anda bahasanya Allah punya peran sehingga anda daftarkan ya Allah kalau aku nanti selesai usaha ini akan aku berikan kepadamu ya Allah ini niatnya kemudian setelah itu apa anda dalam melangkah menjalankan tugas itu jangan keluar dari rel Allah kalau anda keluar dari rel Allah tidak akan sampai kepada Allah maka lihat usahanya pasti halal jago nyumbang tapi rezekinya haram ngau apain seperti orang berwuduk dengan air kencing nggak bisa diterima oleh Allah Baik, semoga Allah menghijrahkan kita kepada keriduan Allah dengan mudah dan semoga Allah menjadikan langkah-langkah kita semua yang kita kerjakan ini mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin terakhir. Ada orang yang mau hijrah, bab hijrah. Supaya tidak ada yang terle tidak tidak putus asa nanti. Waduh, gimana ini? Hei, hijrah. Kami sampaikan kepada siapapun yang hijrah dari kebuah kebatilan, dari usaha batil, usaha riba, usaha hijrah itu istimewa anda dipilih oleh Allah hijrah itu pahalanya gede jihad besar memerangi hawa nafsu jihad akbar kalau ada hijrah dari usaha riba kemudian meninggalkan riba atau hijrah seorang perempuan biasa dengan keharaman hijrah ini adalah lebih hebat lebih dahsyat daripada perang di medan laga dikatakan Nabi itu jihadun nafas memerangi hawa nafsu itu lebih gede daripada jihad waktu itu Nabi di perang badar perang Badar adalah perang yang paling dahsyat tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir dan orang kafir pun ada pembesar-pembesar dengan perangkat-perangkat perang yang sangat cukup setelah itu Nabi keluar dari medan laga lalu berkata raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar kita keluar dari jihad yang kecil memang masalah riwayat hadis ini perselisihkan Aka kami keluar kita ini keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi para sahabat bingung ya Rasulullah ini dahsyat perang badar kok masih ada jihad yang lebih gede lagi dan dianggap ini kecil kayak apa itu dijawab oleh Nabi jihadun nafas memerangi hawa nafsumu sendiri kesenanganmu membangun rumah megah dengan haram kesenanganmu membesarkan usaha dengan haram lalu hijrah oh hebat seperti lebih agung daripada di medan laga maka kami sampaikan pada yang hijrah kalau ternyata Allah menggerakkan hatimu untuk hijrah Allah memilih dirimu sambut sebelum Allah berpaling sebelum Allah membiarkan kita lalu tidak mengambil lagi kita untuk kemuliaan sambut hijrah tapi proses hijrah itu perlahan ada orang yang ingin terentaskan dari riba itu adalah tahun ini Buya saya baru 10% nggak apa-apa yang penting niat Buya tahun ini saya dapat 30% nggak apa-apa yang penting mulai hijrah sebab hijrah kan berpindah nggak bisa langsung mencolot gitu perlahan perlahan perlahan perlahan perlahan perlahan saya pemabuk ya, hijrah belum bisa sedang jalan semalam biasanya berapa dua botol ya sudahlah berarti satu botol dulu hari ini ya. besok setengah boh botol berikutnya itu proses tapi di saat mau niat sudah dekat kepada Allah bahkan kalau seandainya semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita dari kehinaan zina jika ada seorang berzina di tempat berzina Kemudian dia setelah berzina kok menyesal hijrah ya Allah aku akan berhenti dari kehinaan ini keluar ketabrak mobil sudah mati mulia kok dia biarpun menurut orang katanya ngapain mati dari berzina berzina tapi kalau ternyata di dalam hatinya sudah niat aku akan tinggalkan dan aku tidak akan melakukan lagi selamat dia atau orang selama ini hidupnya dengan riba Masya Allah riba tatanya sudah ikrar sama istrinya mah kita besok harus sudah urusi semua usaha kita agar tidak ada urusan riba gempa bumi rontok rumahnya roboh selamat surga dia makanya jangan nunda niat untuk hijrah jangan nunda niat untuk hijrah kalau anda tidak punya niat untuk hijrah keburu mati mati dalam keadaan niat maksiat sebaik apapun usaha yang kita lakukan khawatir tidak diterima oleh Allah seperti tadi kami sampaikan seperti air wudhu dengan dengan air kencing beribadah dengan Allah innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah maha bagus tidak akan nerima kecuali hal-hal yang bagus wallahu a'lam bissawab Baik, syukron yang kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya mudah-mudahan apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa di dimanapun anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama ditanya dari hamba Allah dari Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, entah kenapa saya begitu sulit marah kepada orang yang ngezolim kepada saya. Tapi entah kenapa jika kepada orang tua saya sendiri begitu mudah sekali marah. Saat saya dinasehati, dimarahi, disuruh-suruh, pasti saya cepat sekali marah. Tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi pada saya Buya. Di satu sisi hati saya menyesal jika telah marah sama orang tua saya dan berkata dengan nada membentak orang tua saya mohon bantu saya Buya baik ada di dalam berbenah itu ada menyelesaikan urusan pemahaman akal dulu tapi ternyata akal saja tidak cukup kadang orang mengerti dengan akalnya kalau sesuatu itu tidak baik tapi masih dia melanggarnya maka baru nanti kekuatan batin sehingga gak cukup orang dengan akalnya saja dia sudah sadar bagus dengan akalnya pada zaman Nabi pun juga disebutkan ada seorang yang kepleset dalam zina ini mohon makanya jangan sampai kita hanya mengandalkan pemahaman akal sejukan batin itu penting ada suatu ketika orang pada zaman Nabi mengatakan ya Rasulullah aku punya kebiasaan zina yang sudah saya tinggalkan Nabi mengajak dialog dengan akalnya kalau kamu berzina Coba, saya mau bertanya kepadamu, jika ada seorang uh, eh, bagaimana kalau seandainya kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya saudari? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang? Dia marah. Aku akan marah, akan aku bunuh dia. Bagaimana jika anak kesayanganmu dizinai seseorang? Oh, aku marah. Coba. Ketahilah wahai fulan wahai wahai bapak jika engkau berzina dengan seseorang seorang perempuan tentu perempuan itu adalah kalau bukan ibunya seseorang maka dia adalah anaknya seseorang ataupun dia adalah saudarinya seseorang tentu ada yang marah di sana dia diam betul juga akalnya sudah paham ini nggak benar tapi ternyata tapi saya susah meninggalkannya loh bergolak alaikihat setelah itu apa nggak cukup rumahnya dengan nasihat otak makanya jangan mengandalkan ilmu orang alim belum jaminan dia baik belum tentu kesusukan hati maka perlu waktu kita mendekatkan kepada Allah berzikir di tengah malam membaca solawat yang banyak agar dilembutkan hati kita jangan hanya mengandalkan akal saja untuk menyelesaikan masalah masalah ilmu nggak cukup masalah ilmu nggak cukup kemudian setelah itu disentuh dadanya oleh Nabi saw bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut setelah itu dia memandang Nabi lalu menitikkan air mata lalu bersumpah demi Allah ya Rasulullah mulai hari ini aku tidak bisa melakukan tidak akan melakukan lagi apa bedanya irtibat keterikatan dengan orang-orang mulia berguru dengan guru yang soleh dikir kepada Allah banyak membaca salawat adalah solusi bagi orang yang dia faham sebetulnya dia mengerti satu ini jadi nggak cukup maka untuk melembutkan hati baca sholawat yang banyak berzikir kepada Allah tidak cukup dengan pahaman akal dia ngerti kepada orang lain yang berbuat dolim pun saya tidak marah tapi kenapa dengan bapak saya kok saya mudah marah dia ngerti kalau itu nggak baik nyesel dia Alhamdulillah dia nyesel Masya Allah yang repot dia nggak nyesel dia nyesel maka jangan lupa ini sisi lain adalah berzikir dan seterusnya memohon kepada Allah bersolawat terus terus baca salawat dikir nanti Allah akan lembutkan hati satu ini satu hal yang kedua adalah jika ada orang semacam itu sebetulnya berangkat dari satu sifat yang sangat buruk yaitu tidak bisa berterima kasih dengan orang dan memang biasanya model manusia seperti itu ada banyak orang kalau sama orang lain bisa luas supel di kantor nebar senyum kepada siapa-siapa tapi dengan istri yang melahirkan enam hmm, anaknya pun kalau dia keluar tering nempeleng ada ibu-ibu mah ada kalau sudah hadir pengajian arisan senyum sana sini kalau sama suaminya sudah keluar taringnya ada model begitu oh kalau hanya ibadah hebat ngaji hebat tapi sama suaminya tidak bisa lapang hati ada satu tidak bisa bersyukur ini biasanya orang yang kalau bahasa Jawa dulu kalau dikasih bonceng minta gendong gitu loh jadi dikasih hati minta rempelon gitu akhirnya nggak ngerti terima kasih jadi mentang-mentang bapaknya baik jadi seenaknya karena istrinya sabar lembut jadi seenaknya biasanya kalau laki-laki itu kalau sama istrinya dolem gara-gara istrinya baik itu dia pengen punya istri yang suka tolak pinggang gitu kayaknya hati-hati ya sudah dikasih oleh Allah istri yang solehah lembut baik kalau anda kasar nanti dibalik dikasih istri yang kejem loh ya masanya dibalas dunia ada seorang istri dia begitu gara-gara suaminya baik lembut ngalah memaafkan wah boleh semenang-menang dia karena ada ngerti terima kasih mulai nah, ngomong seenaknya termasuk kepada ibunda dan ayahanda sebenarnya berangkat dari keyakinan bahwasanya bapaknya memaafkannya keyakinan bapaknya baik dengan dia keyakinan bapaknya tidak akan meninggalkannya keyakinan bapaknya bapaknya selalu mencintainya maka nah, ngerti hilang rasa syukur itu sehingga ngomong sama bapaknya hah biarpun saya bentak pun bapak tetap sayang pada saya tapi kalau sama orang lain <laughs> saya di PHK nanti saya ditinggal nah, sama orang lain itu berangkat dari sifat jelek tidak ngerti bersyukur hati-hati man lam yashkurin nafs lam yashkurillah tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah maka yang perlu kita benahi cara berbakti setelah itu jadi ibundamu ayahandamu orang paling besar haknya atasmu Bagaimana ibu bisa bertahan untuk tidak marah dengan orang lain, tapi digiliran dengan ibunya tidak bisa? Ayo, kenapa? Ngentengin, mentang-mentang. Kayak anak kecil kan begitu sama bapaknya, waduh, sama orang lain nggak berani itu. Berarti anda kayak anak kecil. Anak kecil lihat, kalau sama ibunya berani mukul-mukul, karena tahu ibunya sayang. Coba kalau ibunya belas kali tambah empat kali, nggak berani dia mukul lagi besok. Lah kita itu punya sering punya sifat kayak bayi begitu semakin dibaiki bukan tambah baik kita itu sifat jelek hati-hati berenunglah itu hanya sekedar contoh banyak kasus seperti itu dengan bapak ibunya bisa marah tapi dengan orang lain bisa sah sabar ada sama istrinya tuh nggak bisa sabar tapi sama orang lain Masya Allah dicaci orang lain bisa tapi kalau istrinya ngomong salah sedikit langsung habis karena ngerti istrinya sangat baik istrinya memaafkan atau suaminya nah itu berarti kembali kepada sifat yang tidak bisa berterima kasih maka anda renungi yang bertanya renungi diri anda bahwasanya ayahmu ibundamu adalah surgamu di situ engkau punya kewajiban yang amat besar kepada bapak ibumu hak yang paling agung setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala renungi itu terus dan ingat makna kedurhakaan dan sifat ini bukan berlaku itu hanya kisahnya saja itu akan berlaku kepada siapa saja kalau menikah pun ya kalau tahu istrinya baik pun akan muncul sifat itu karena dasar manusia tidak mau terima kasih sifat buruk dan harus diperangi maka berterima kasihlah kepada orang yang berbuat baik kepada kita hal oleh esan ialah esan. maka di situ ada tarbiyah pendidikan masalah berbakti pada orang tua silaturahmi dan sebagainya makna di situ baik ini saja mungkin perlu kami hadirkan bukan saja kasus yang kepada bapak ibu saja kadang dengan suami bisa kasar tapi dengan orang lain lembut kadang dengan istri kasar tapi dengan orang lain bisa lembut itu adalah pincang cacat mentalnya nggak ngerti terima kasih mestinya yang dibaikin itulah yang dibaikin kemudian yang berbuat dolim adalah dia sabar itu kasusnya dengan yang di, di, dengan yang berbuat dolim dia bisa sabar tapi dengan yang berbuat baik tidak bisa balas kebaikan problem yang benar adalah balas kebaikan orang yang baik kepada anda kemudian jika ada orang berbuat dolim kepada anda bersabarlah itu kunci itu adalah orang-orang mulia yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bisawab baik kemudian pertanya pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Desi dari Ponorogo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum Buya yang ingin saya tanyakan begini saat acara 17 Agustusan di kampung saya biasa ada lomba di mana para bapak-bapak berdandan layaknya ibu-ibu. Kemudian bertanding sepak bola dengan dandanannya tersebut. Itu hukumnya gimana Bu ya? Itu kan cuman hiburan semata. Baik. Ketahuilah bahwasanya kemerdekaan negeri kita adalah nikmat besar dari Allah. Yang hendaknya kita syukuri kemerdekaan tersebut dengan kita isi kemerdekaan dengan dengan hal positif kemudian kita boleh bergembira kul fadlillah wa rahmati fa bidzalika falyafrahu diperintahkan oleh Allah agar kita di saat mendapatkan karunia dan rahmat kita bergembira akan tapi bergembira itu masih ada rambunya bergembira dalam irama halal mohon maaf kalau bergembira 17 Agustus dan kemudian membuka konser yang buka aurat sebagainya itu mengundang murka Allah wahai saudara-saudaraku kalau anda ingin mensyukuri adalah syukur bergembira tapi yang tidak membuat Allah murka kita bisa buat kesenangan tanpa Allah murka apa saja berlomba akan tapi yang bikin tidak Allah murka lomba senang misalnya bagi-bagi ini tapi dengan cara lomba yang yang mendidik kalau zaman dulu tahu lomba mendidik lomba sehat lari lomba ini yang terhormat laki perempuan terpisah dan ini itu Allah Allah senang boleh bergembira bergembira bukan di ladang Nabi waktu melihat Sayyidina Abu Bakar melihat ada orang bergembira di hari yang semestinya bergembira Abu Bakar memarah Nabi mengatakan biarkan ya Abu Bakar dia dengan kegembiraannya senang-senang bukan dilarang tapi harus ada rambu-rambunya termasuk diantaranya adalah ya kalau mengadakan acara lomba ya lomba yang tidak bertentangan dengan syariat dong adapun berdandannya seorang laki-laki dan dan perempuan ini melanggar syariat Allah mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah murka kepada kaum pria yang berdandan gaya perempuan biarpun hanya hiburan justru itulah hiburan harus halal hiburan masih ada dong punya dong ide-ide cemerlang yang tidak melanggar Allah cuman kalau urusan orang kampung kita juga tidak bisa menyalahkan kalau mau disalahkan salahkan ustadznya karena tidak pernah memberikan pengarahan itu kan berkembang dibiarkan begitu saja dari bingung punya ide masa ada dulu karung terus sama kelereng main apalagi ada berkembang kadang-kadang nggak sadar di pondok lomba makan kerupuk memang ada makan lomba lomba makan itu pakai adab bismillah duduk yang baik dan nah, ini. makan lomba makan ada lomba makan ya ini padahal di pondok lupa sebetulnya Sa ustadznya juga lupa itu ikut ustadznya juara lagi nah ini kan problem lomba makan ini kan eh, sebetulnya makan tuh pakai adab pakai akhlak itu biasanya karena pengen senang tapi lupa tidak ada kontrol syariat maka oh, yang terjadi di orang awam semoga Allah mengampuni tapi di saat bertanya ayo kita arahkan bikin lomba apa yang bisa dihadirkan di acara 17 ada 18 poin lomba 1, 2, 3, 3 10 poin lomba mana yang gak boleh dicoret kita perlu patuh karena kita bersyukur kepada Allah syukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridai kalau kita menggunakan nikmat untuk yang Allah tidak ridai namanya cover nikmat akan dicabut nanti lalu bagaimana ada begitu ya anda tidak usah ikut bagaimana ngaji aja di sini hari apa sih nanti nah ini hari, kita keluar ikut pengaji pengajian aman baik tapi saya diminta sumbangan nih kalau tidak nanti tidak baik kalau sudah begitu nanti harus programnya mungkin tahun depan jangan pas hari hanya kita membuat usulan perang dengan orang kampung baru nanti ada masuk di situ untuk musyawarah tahun depan lomba apa saya dihadirkan dakwah pun harus ada cara yang indah, cantik seperti orang hebat ngambil air di kolam tapi tidak pernah keruh airnya gitu loh kita bisa buat perubahan tapi tanpa ada ada perkulakan di dalamnya ini adalah pertanyaan sifatnya umum ya kebetulan belum mulai lomba-lomba jadi silahkan yang mendengar suara ini anda berlombalah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah bersenang-senang berpesta yang diridhoi berpesta makan enak bolehlah mau saya datang nanti dengan yang lainnya hadir semuanya nyembelih sapi, kambing yang enak tapi bukan pesta yang menjadikan Allah murka juga juga juga pembuka aurat semuanya Allah murka wahai saudari-saudariku wahai saudaraku ayo bergembira atas hari kemerdekaan dengan sesuatu yang Allah ridhoi tapi di sisi lain kalau anda memandang orang awam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat pandang dengan kasih sayang dan cinta yuk kita buat perubahan yang indah bukan kerjaan kita mencaci baki dan mengolok sebab namanya orang belum mengerti ya begitu itu kan inovasi dalam bergembira yang tidak ada pembimbingnya kalau mau disalahkan salahkan ustadznya wallahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Arman dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buya, saya baca mutiara hikmah Buya yang keenam yang begini. Jika seorang hamba begitu berat melakukan kebaikan, bahkan di saat direncanakan dengan fasilitas yang cukup sekalipun tetap tidak terwujud dan kemaksiatan selalu mengiringi langkahnya biarpun ia berusaha menjauh. Itulah pertanda hamba yang dibenci oleh Allah. Mak, mari kita renungi diri kita kalau memang begitu kata Buya, saya jadi kurang semangat melakukan kebaikan karena sekuat apapun saya lakukan agar terhindar dari maksiat, tapi saya selalu gagal dan kalah sama nafsu saya. Berarti saya hamba yang dibenci oleh Allah. Kalau kita sudah berusaha untuk menghindari maksiat dan masih terjadi juga, kalau Allah benci, saya mau kemana lagi? Apakah Allah cuma sayang pada yang ustaz, sedangkan kami ini pendosa bagaimana? itu hikmah buya membuat pembacanya jadi merasa jauh itu hikmah buya membuat pembacanya jadi merasa jauh dari Tuhannya bukankah Allah sayang kepada hambanya baik ada salah satu hikmah yang kami hadirkan bahwa tanda kalau anda ini orang maknanya kalau anda ini tanda kalau anda dicintai oleh Allah tanda adalah begitu mudahnya anda melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan tapi kalau tanda hamba itu tidak dicinta oleh Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan ketemu gabruk langsung mabuk dan zina tapi orang yang dijaga oleh Allah sudah berencana mau nyuri gak jadi-jadi dia tetap terang saja lampunya ada orang lewat gak jadi mau berzina mau ke tempat perzinaan ketabrakan gak jadi masuk rumah sakit Allah sayang <laughs> pada dia apalagi maksudnya itu bukan untuk menilai anda tapi cari tanda-tanda itu cari tanda-tanda itu dia berkata kalau memang hikmah seperti itu kan serem banget saya pengen melakukan kebaikan nggak berhasil-berhasil mau menghindari maksiat, maksiat lagi terus kemana saya ngadu bukan ke Allah maha sayang nah, ingat bahwasanya orang melihat tanda gini loh kalau di dalam dirimu ada tanda bahwasanya kok begitu mudahnya kita melakukan kemaksiatan melakukan ketaatan kok susah berarti tanda melakukan kemaksiatan gampang melakukan ketaatan susah berarti tanda kita ini dibenci oleh Allah lalu bagaimana kalau begitu ayo berubah tandanya dong rubah dirimu jangan menyerah seperti itu sudah lah memang begini nah, nah, ya udah Allah tidak kasih sayang dong sama saya bukan Allah tidak sayang kepada hamba yang maksiat hamba yang bermaksiat tidak tidak sayang kepada dirinya kenapa minta kasih sayang dari Allah ada orang membakar tangannya sendiri anak anda kemudian anda biarkan anda biarkan dia bakar tangannya sendiri setelah dia bakar tangan sendiri kemudian panas angus lalu berkata abah tidak sayang sama saya biarkan tangan saya kebakar kamu ini sakit nak Wong oh, kamu sendiri gak sayang dengan tanganmu kamu nyuruh bapak sayang sama kamu maknanya apa kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan tinggal segera mungkin kepleset dalam maksiat kepleset dalam maksiat kan ada tobat itu adalah menghapus dosa maksudnya kembali kepada Allah cari tanda kebaikan jangan menjadi tapi menyerah oh, ini saya sudah berusaha berbuat baik tapi nggak bisa belajar berusaha menjauhi kemaksiatan nggak belajar lagi loh justru karena itulah kamu jangan nyerah bagaimana saya bermaksiat ada pintu tobat sana kembali kepada Allah maka kalau tobat berarti kembali kepada wilayah kemuliaan yang repot adalah orang terus tenggelam dalam kehinaan dalam kubang kehinaan tidak pernah mau berhenti nah ini betul-betul terhinakan kalau tadi masih tanda-tanda maka kita sebutkan cari tanda-tanda di dalam dirimu apa yang ada pada dirimu kullun nabi muyassarun lima khulikolah kalau tempatmu surga langkahmu ke surga itu gampang dan dia ada hubungannya dengan kekayaan dan kefakiran nggak ada hubungannya bukan berarti wah enak orang kaya cepat surga oh enggak orang fakir pun menuju surga lebih cepat kok dengan sabar kok semua dibekali oleh Allah jangan sampai lalu berkata wah Ustad tok oh enggak orang nggak punya orang nggak jadi Ustad bisa dekat kepada Allah dengar Ustad. ini sekarang tadi tanda-tanda kemudian jika anda menemukan tanda-tanda dicintai oleh Allah dengan dimudahkan rizki, dimudahkan sedekah, dimudahkan sholat, berkawan. Apa yang perlu kita hadirkan? Syukur agar apa? Agar kita bisa menjaga itu keadaan. Syukuri karena anda dicintai oleh Allah. Hakikatnya kita tidak tahu. Cuman itu hanya tanda-tanda kalau anda dicintai oleh Allah maka Allah memudahkan anda kullun muyassarun lima khuliqalah Allah mudahkan anda untuk ibadah dan siapapun yang detik ini merasakan dirinya dalam kehinaan kubang kehinaan jangan menyerah dong dengan kehinaan tersebut lihat berarti itu tanda engkau tidak disayang tidak dicinta oleh Allah sehingga dibiarkan dalam kehinaan lalu bagaimana agar aku dicinta oleh Allah berusahalah mulai tadi yang kami sebut hijrah biarpun belum total hijrah jangan menyerah apalagi menyalahkan Allah hijrah sebisa mungkin anda hindari sebisa mungkin anda jauhi kemaksiatan tersebut tapi masih kepleset sadar ada minta ampun pada Allah ya Allah ampuni saya kepleset lagi ampuni saya kepleset lagi ampuni saya Allah dan dia berusaha sampai kapan? sampai engkau bosan minta ampun kepada Allah maka Allah baru bosan tidak memperhatikan dirimu ada pada zaman lagi kamu begitu maka jangan malah menyerah nah, Allah tidak sayang kalau memang begitu dong maka yang menjadi masalah besar adalah sudah tahu ada tanda-tanda ketidakbaikan di dalam dirinya tidak pernah berusaha untuk keluar dari kubang kehinaan maka itu muyassarun lima memang jalannya ke neraka maka di sana ada yang kita sampaikan bab hijrah seperti itu cari tanda-tanda di dalam diri anda sendiri kalau sudah tanda kebaikan syukur kalau ternyata tanda anda dibenci oleh Allah hilangkan tanda-tanda itu semaksimal mungkin agar anda masuk wilayah tanda-tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak santu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Terima kasih Buya atas kesempatan bertanya. Pertama adalah saya menemukan 40 keutamaan dan keistimewaan sholat seperti buku ini karangan Abdullah Afif Masturi dari Demak. Pertanyaannya adalah apakah membaca, mengkaji dan mengamalkan ini harus ketemu dengan pengarang buku ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengamalkan tanpa izin guru adalah pencurian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud tadi oleh Buya dalam banyak membaca solawat ada kumpulan dalam buku ini ada 40 sekian bentuk dan macam salawat serta, serta saya tanya kepada yang lain bahkan ribuan salawat itu jangan kaget lalu yang lazim dibaca salawat yang mana apa yang pendek saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang itulah apa yang patut dibaca peseluruhnya 48 ini terima kasih Sama-sama. atas kesempatannya dan jawabannya baik bismillah untuk mengamalkan ilmu tidak harus kalau ada buku yang sudah dijual buku yang disebar maka untuk mengamalkan ilmu tidak harus bertemu dengan sang guru bahkan tidak harus dengan ijazah dari sang guru apalagi dalam ilmu itu diambil hadis-hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anda membaca hadis Nabi berbicara tentang sebuah doa anda langsung amalkan ijazahnya langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh hanya tradisi para ulama itu membiasakan dengan ijazah itu banyak hal yang bisa diambil faedah yang pertama adalah agar sambung antara guru dengan murid sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yang kedua dengan biasa mengikat kita dengan guru akan jauh dari gampang tersesat dengan amalan yang aneh-aneh ini punya pegangan dari guru akan tetapi kalau anda menemukan ini yang kedua jika buku itu benar pengarangnya seorang yang soleh seperti buku yang dikumpulkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala atau kiai yang selama ini masyur kita kenal soleh alim maka kita bisa langsung mengamalkannya bukan melalui mbah google cari apa di google itu nggak jelas pengarangnya jangan kalau tidak jelas pengarangnya jangan daun racun disusupkan kepada kita tapi kalau sudah seorang alim kiai yang anda sebutkan sudah masyhur di orang itu maka anda mendapatkan bukunya anda amalkan boleh hanya kemantapan hati dengan cara mengambil ijazah lebih sempurna tapi tanpa ijazah pun boleh nggak akan jadi gila itu kan amalan orang yang pengen terbang saja gara-gara nggak punya guru punya amalan pengen terbang pengen makan api pengen jalan di atas air ngamalkan sampai gila gilanya bukan karena amalannya gaya gila gilanya karena khayalannya pengen pengen terbang sama makan api tadi <laughs> kan ada orang gila karena kebanyakan amalan kalau orang kebanyakan doa nggak akan gila apalagi doa diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW atau doa yang dihadirkan oleh para ulama yang disusun para ulama doa-doa yang penuh makna yang agung ini nggak apa-apa amalkan kalau ketemu yang baik amalkan cuman indah sebaik-baik amal adalah yang istiqomah kemudian jika lalu anda mengambil dari seorang guru ada sanat lebih istimewa lagi seperti selama ini adalah kita ngambil dari guru-guru apalkan amalkan amalan-amalan sederhana anda kalau ngambil torekoh Qadiriyah ambil amalan dari Qadiriyah Naqsabandiyah kemudian Alawiyah kita mengambil Khatibul Haddad ini anda amalkan tapi yang istiqomah atau yang kita hadirkan sedikit Fatih atau Abdul Latif itu dengan ijazah untuk lebih mantap kesempurnaan saja kemudian yang kedua adalah solawat banyak solawat banyak yang penting maknanya benar dan anda pun boleh membuat solawat dari diri anda sendiri asalkan anda mengerti bahasa Arab dan tidak salah arti tapi ingat solawat mana yang paling bagus jawabannya semua adalah bagus cuman solawat yang paling bagus adalah solawat yang dibuat oleh Rasulullah langsung dan siapapun yang berani mengatakan ada salawat lebih bagus dari salawat yang Rasulullah maka dia keluar dari iman apa salat baginda Nabi? salat Ibrahimiyah yang anda baca waktu anda salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum majud itu adalah sebaik-baik salawat yang tidak ada tandingannya cuman anda kalau membaca salat tidak harus itu yang lain pun juga mendapatkan pahala dan biasanya para ulama di saat menyusun solawat ada sesuai dengan hajatnya menyebut gelar Nabi yang paling dekat dengan hajatnya seperti juru dakwah dia menyebut Nabi sifat Nabi sebagai Bashir wan Nadir Bashir wan Nadir maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadir yang Bashir memberikan kabar gembira an-Nadir yang memberikan peringatan agar kita tidak terjerumus nah, ini adalah kemudian ada salawat tib bil karena kenapa untuk pengobatan macam-macam salawat ini jadi kadang seorang penyusun salawat kadang disesuaikan dengan hajat khususnya yang ada dalam dirinya makanya kalau kita orang yang sombong sebut nama Allah mutakabbir hanya Allah yang pantas untuk membesarkan dirinya makanya sebut ya mutakabbir ya mutakabbir ya mutakabbir agar saya tidak sombong nama Allah bagus semuanya cuman kenapa kamu buat dikirmu kabir terus ya karena saya sombong yang satu lagi ya koni ya koni karena dia pengen fulus <laughs> sesuai dengan keinginan ya Allah ya koni ya koni ya koni kenapa tidak ya Rahman Rahim ya saya pengen fulus ya koni ya koni sah karena justru menguatkan iman yang kaya hanya Allah yang bisa menjadikan tetanggaku kaya Allah maka ya koni maka biasanya salawat kalau kita cermati ada maksud dari sang penyusun untuk hajatnya sendiri kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan sah kita baca sholawat itu asalkan maknanya benar kalau dibaca semuanya ya nggak apa-apa dan lebih dari itu semuanya bacalah sholawat dengan hadir seolah-olah kita melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad seolah-olah kita melihat Nabi istimewa sallu kama ra'aitumu yusalli dan salawat solat saja seperti kita melihat Nabi maka ada salam kita di dalam kita bersolawat hendaknya solawatnya orang yang hadir Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu saja juga boleh wa ala ali Sayyidina Muhammad dan mohon jika anda baca solawat sempurnakan dengan solawat kepada keluarga dan sahabatnya kalau bisa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ya tapi kalau yang pendek Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sah mendapatkan keutamaan dan tanpa menyebut al dan sahabat bukan keharuman tidak dosa cuman kesempurnaan salawat adalah di saat anda menyebut keluarga Nabi dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wallahu a'lam bissawab dari jamaah ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Bu Ya atas kesempatannya saya diberi untuk waktu bertanya. Saya mau bertanya mengenai hal apakah takdir hidup manusia sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz? Misalnya jadi teknokrat, pengusaha. Apa? Misalnya jadi teknokrat, pengusaha, seorang ustadz, koruptor, masuk neraka, masuk surga, apakah termasuk di dalamnya? Dan bagaimana caranya kita untuk uh, bisa merubahnya? Kalau memang takdir itu bisa dirubah. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Thank you so much. Semua yang terjadi pada Anda di masa yang lalu, detik ini Anda bertanya, besok Anda tersenyum, kemudian nanti Anda masuk surga, semuanya sudah ditulis dan Allah sudah tahu. Allah tahu mulai dari zaman azali zaman azali adalah zaman yang tak berbatas Allah tahu dari dulu dan dulu dan dulu kalau anda akan kumpul di sini dan Allah juga tahu kalau anda nanti kumpul kembali di surga Allah sudah tahu kita belum amin jadi semua itu di dalam ilmu Allah nggak ada yang berubah tidak ada perubahan takdir dalam bahasa Allah tidak ada perubahan takdir Cuma dalam bahasa manusia ya ada beruan Allah la yughayyiru ma biqaumin kalau lapar anda kemana kira-kira ngambil piring ke dapur ya ndak ndak cukup anda datang oh, kalau memang jatah saya kenyang pasti kenyang sendiri anda sakit masuk rumah sakit jiwa kalau anda lapar kemana ambil piring normal eh? karena anda ingin perubahan cuma dia ya, dalam bahasa manusia saya haus lalu saya mengambil air gelas segelas lalu saya minum dalam bahasa saya adalah aku haus hausku menjadi berubah gara-gara aku minum itu kan bahasa manusia padahal Allah sudah tahu kalau saya haus detik tadi sebelumnya kemudian Allah juga sudah tahu kalau saya minum dan Allah juga sudah tahu kalau setelah itu saya akan lega tenggorokan saya nggak ada perubahan di mata Allah jadi apa yang ada pada anda dari dulu yang akan datang tidak ada perubahan dan tidak ada yang bisa merubah tidak ada perubahan tidak berubah kemudian setelah itu ada yang bertanya lo tahu apa artinya yang tidak berubah kenapa saya ibadah dan sebagainya kenapa saya lah ini repot anda sok jadi Tuhan jadilah hamba yang benar anda tidak tahu apa yang terjadi di esok hari jangan esok hari nanti habis sholat ini tiba-tiba di rumah anda sudah ada ngirim orang sate bakso segala macam anda tidak tahu pak amin Laper. bakso aja pakai amin amin beneran <laughs> baik ah Ya, jadi sudah tahu maka dalam bahasa manusia ya ada perubahan makanya buat perubahan dong kalau sakit berobat ya enggak biar selamat jalan di pinggir jalan jatah selamat ya selamat jatah tabrakan tabrakan tapi dia ada yang tahu makanya jadilah hamba yang baik menjadi hamba jangan sok jadi Tuhan lalu berkata ya memang kalau jatah saya surga, biarpun saya mabuk judi kan tetap masuk surga tanyakan siapa yang bilang kamu masuk surga memang ada jaminan ada berita dari langit wah malaikat datang membawa berita kamu masuk surga enggak ada lalu kenapa kamu ngomong gitu atau sebaliknya ya biarpun saya ibadah banyak kayak apa kalau jatah saya neraka ke termasuk neraka siapa bilang kamu masuk neraka jadilah anda ini makhluk yang baik jadi semua sudah dicatat dan rapi sudah enggak ada dia mata Allah tidak ada perubahan cuman dalam bahasa manusia ada perubahan-perubahan anda melihat perubahan sesaat ya enggak sakit dibijet enak saya mau bijet nih enak lapar enak sunnatullah harus anda tempo jangan sok lah kalau mang saya ini yang paling berat ini anak-anak muda ini ya memang gini loh ya cobalah kalau memang jatah saya punya anak kan punya anak biarpun tidak kawin mau anak muda yang ingin nikah mau batalin nggak ada nikah dulu dong baru nanti punya anak kan begitu mau pakai sok kenal tak dia yang jatah saya punya anak biarpun tidak nikah ya justru ya nikah tapi tidak usah bertemu dengan istri nanti punya anak mau tidak mau pengantin barunya nggak mau kadang-kadang kita sok sok jadi Tuhan gitu ya jadi nggak ada perubahan di mata Allah cuman jalanina Allah berikan pada kita akal ada jalan kanan ada jalan kiri gunakan akalmu maka kau akan sampai kepada tujuanmu ya gitu tadi paling sederhana urusan makan ya enggak kalau anda lapar jangan anda ke toilet anda ke dapur itu anda sehat kalau anda memang kalau jatah saya kenyang saya ke toilet anda makan di toilet nanti ini coba ini jadi ini saja sudah sederhana dengan pemahaman begini orang nggak akan banyak bertanya lalu surga neraka tidak usah jauh-jauh urusan makan saja yang semua orang hobi ini sederhana kalau makan pergi ke dah ke dapur bukan ke ke toilet selesai ya itulah karena Allah apa kamu mikir sehat biarpun ke dapur tatonya nggak jadi kenapa <laughs> ikannya diambil kucing lah ini jatahmu nggak ada tatonya ya ini ada yang nawur nggak mau ikut aturan akal aturan sehat sudahlah kalau mang jatah saya kenyang saya akan ngambil makanan di di toilet tak tahunya betul suaminya pelit banget nyembunyikan nasi di toilet ketahuan dapat nah tapi kan dia tidak tahu kalau bakal ada nasi di toilet akal sehat sebenarnya kita bisa seperti saya buat contoh adalah jangan sok main takdir takdir takdir takdir takdir itu adalah apa usaha jadi doa bagian daripada takdir usaha bagian dari takdir takdirku haus detik ini lima menit kemudian takdirku adalah saya lega cuman untuk mencapai kepada takdir yang kedua tadi ada takdir yang lain lagi di tengah-tengah aku berusaha usahaku bagian daripada takdir bukan terlepas dari takdir bukan usahaku berubah takdir tapi justru usahaku untuk sampai kepada takdir selanjutnya anda sholat takdir dari Allah ibadah takdir dari Allah menjaga iman takdir dari Allah syahadat mati takdir kenapa rentetan takdir untuk anda masuk surga itu loh amin eh, ini begitu jadi semua takdir di mata Allah nggak ada saya buat contoh lagi anda tuh kalau nonton film ini adalah film petualangan seorang yang bijak ada seorang anak muda yang suka membantu orang wah anda mendengar film islami ini adalah film yang sangat masuk anda terpesona pengen lihat anda kalau melihat adalah jadilah penonton yang baik jangan sok jadi sutra darah. <laughs> wah ini kalau anda darah ribet nanti tahu saya saja anda nonton dari awal deg-degan uh. suatu ketika tak tanya apa pas ada seorang nenek-nenek punya cucu dua kelaparan diintip nggak punya makan lalu sang anak muda sang prah, sang pahlawan mau ngambil nasi di rumahnya ambil makanan di saat berjalan tak tahu dikuntit oleh dua penjahat anda deg-degan ya Allah ya Allah ya Allah kalau sutradara mah tenang aja wo ndak bakal ada polisi lewat nanti enak kalau anda enggak enak kalau bilang ada polisi dikasih tahu sama temannya jangan dikasih tahu biar saya pasti oke. jadi anda jadi penonton yang baik loh jadi uh, ya Allah selamat alhamdulillah padahal saudara sudah tahu dari kemarin mau saya buat kok ini, iya, gitu loh jangan sok tahu tentang hari esoknya akan tapi jalani hidup anda mana jalan yang benar anda ikuti mana jalan yang buruk jangan anda ikuti maka anda akan sampai kepada tujuan an anda Allah alam bisawab baik cukup ya Bismillah kita tutup dengan doa Bismillah ada gempa bumi di Lombok dan Bali semoga Allah memberikan kepada ahli iman yang kena musibah diangkat derajat diampuni oleh Allah yang belum beriman menjadi ahli iman ada minta didoakan semoga anak menjadi anak yang soleh soleha dan anak kita semuanya jadi anak yang soleh soleh dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kajian bulanan Majlis Al-Bahjah Indramayu Sabtu malam Ahad yang akan datang 10 Qa'dah 11 Agustus setiap satu malam Ahad yang akan datang di Indramayu Majelis Muslimah Indramayu Sabtu yang akan datang juga 29 Qa'dah Sabtu siangnya dengan Majelis Putri di belakang SPPU Bundaran Kijang Indramayu awalah Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji dan jangan lupa buka bersama puasa sunnah Arafah di pesantren Al-Bahjah acara dimulai pukul habis asar pukul 16 lah paling lambatnya sampai buka bersama sholat majib sholat sholat maghrib berjamaah kemudian nanti makan malam disambung sholat isya berjamaah sempurna ibadah kita untuk menghidupkan 10 awal bulan dul, bulan bulan dul Hijjah kemudian kita juga mensiasati agar malam hari raya Idul Adha kita tidak terlena dengan kelalaian seperti biasa kita akan kunjung dari masjid ke masjid untuk berzikir di tengah jalan kemudian melakukan sholat di masjid-masjid tahiyatul masjid dan sholat-sholat yang lainnya konvoy keliling di, dari masjid ke masjid di malam hari raya idul adha selasa malam rabu insyaallah dimulai dengan sholat isya berjamaah ya 10 dhul hijjah dari masjid Umar Pondok Pesantren keliling masjid-masjid sampai kembali lagi kembali lagi ke pesantren baik kemudian juga posko syiarudul hijjah yang ingin Zulhijjah adalah bulan istimewa ketahuilah bahwa korban adalah sunnah setiap orang setiap tahun jangan anda berkorban seumur hidup sekali berarti rezekimu hanya segitu nanti jadi setiap tahun kalau ada rezeki kita berkorban bukan setahun sekali kayak haji jadi sunnah korban seperti puasa sepanjang selagi kita ketemu bulan Dhul Hijjah maka sunnah puasa Arafah dan sunnah nyembelih kor korban diulang-ulang itu sunnah Kemudian yang ingin berkorban bisa disalurkan hewan korban di pesantren juga ada, di masjid-masjid terdekat Anda. Yang penting usahalah untuk berkorban. Kemudian juga pendaftaran peserta konvoi tak keliling, partisipasi infak buka bersama, puasa sunnah Arafah juga ada. Ini yang ingin bergabung silahkan. Pendaftaran santri horiji Al-Bahjah, santri horiji adalah santri yang pulang pergi, kita buat program juga untuk santri yang pulang pergi. Waktunya adalah pendek, satu jam dua jam saja dalam sehari tidak mengganggu aktivitas belajar mereka insya Allah dan juga silahkan yang ingin bergabung dengan pondok dengan infak sedekah dan yang lainnya kita buka tapi mohon yang resmi ya jalurnya kita tidak membuka agen-agen palsu ya tidak kita mengizinkan siapapun datang ke rumah-rumah untuk mengetuk pintu lalu minta uang tidak ada jangan dikasih mereka dan tidak ada proposal yang disebar ke rumah anda kami hanya menyuruh saja kalau anda pengen ber, bergabung datang kedatangan anda langkahnya juga dapat pahala bukan duitnya saja atau anda langsung ke rekening yang resmi rekening Al-Bahjah pusat 7200 4200 92 7200 4200 92 mudah dihafal 7200 4200 92 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina Innaka ala kulli sya'gadir Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu berikan kepada kami segala kebaikan di dunia kami berbakti untuk pasangan kami ya Allah mudahkan kami berbakti untuk keluarga kami ya Allah jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka dan berikan segala kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat ampuni saudara-saudari kami berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah jadikan mereka anak-anak ahli surga jauhkan mereka dari ketersesatan jauhkan jauhkan mereka dari kehinaan dan kami mohon berikan kepada kami kekuatan kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah berikan kepada kami kekuatan dan kemudahan dalam mendidik anak-anak kami ya Allah Bimbing mereka ya Allah Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah Ya Allah Dan kami mohon ya Allah Ya Allah jaga lesan kami Jauhkan kami dari berucap yang salah Jauhkan kami dari berucap yang haram ya Allah Dan kami mohon ampuni lesan kami Ampuni anggota tubuh kami Ampuni mata kami ya Allah Yang telah melihat yang haram ya Allah Engkau maha tahu segala kesalahan kami Dan sungguh engkau maha pengampun Ampuni kami Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah Dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah yang sakit sembuhkan sembuhkan yang punya hutang mudahkan mereka di dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad seperti engkau pertemukan kami saat ini pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah jauhkan kami dari benci dengki dan dendam ya Allah rubah dan ganti dengan cinta dan kasih sayang wahidat yang maha kasih kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan kesehatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka jangan tinggalkan kami ya Allah dan kami mohon ya Allah yang di sana dan yang di sini ya Allah jika ada di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan salat kami mohon ya Allah ya Allah ampuni mereka mereka ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat ya Allah jauhkan mereka dari minuman keras jauhkan kami dan mereka dari minuman keras jika ada di antara mereka ada hambamu yang ya Allah yang tercerah terjebak dalam minuman keras atau berjudian kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah sungguh kami mencintai mereka jauhkan kami ya Allah dari kehinaan zina dari kehinaan zina ya Allah jauhkan kami dari kebusukan zina kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon ya Allah berikan pengampunan kepada mereka berikan kesadaran ya Allah bencikan kepada zina tutup pintu haram dan buka pintu halal ya Allah tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan ya Allah dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi dan panjangkan umur kami dan umur mereka semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat Om panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu